tidak punya banyak kesempatan belajar secara serius Tetapi ternyata sibuk urusan temannya Mengabdi kepada temannya Atau sibuk dengan urusan gurunya Maka di saat seperti itu ternyata justru ilmu yang sering kita dengar istilah ilmu laduni Ilmu yang tidak diduga-duga itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menolong orang lain sesuai dengan janji yang pernah diusapkan oleh Rasulullah Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi seorang hamba senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah asal orang tersebut sibuk nolong orang sehingga di dalam sekolah atau pesantren itu bisa terlihat orang yang bakal manfaat nanti itu. Bagaimana cara melihatnya? Bagaimana khidmahnya dengan sahabatnya, dengan saudaranya? Kalau di pondok itu gaya kayak bos main perintah, itu nggak bakal jadi orang. Itu ciri. Tetapi kalau di pondok itu khidmah membantu temannya, telaten ngajari temennya yang bebel telaten ngajari temennya yang bandel telaten dengan temennya maka itu ciri hadis Nabi Wallahu fi'aunil abdi termasuk di dalam sebuah majelis begini yang semakin menghormati sahabatnya yang tolibul ilim sama-sama jamaah itu yang mudah mendapatkan barokah ada kebarokahan di dalam ilmu, yaitu di saat kita bisa melihat ahli ilmu sebagai ahli ilmu. Nabi Muhammad tidak butuh penghormatan dari kita. Tetapi kita butuh untuk menghormati beliau. Kalau kita punya guru, guru-guru kita tidak perlu penghormatan dari kita karena Allah sudah menghormat guru-guru kita. Tetapi kenapa kita menghormati guru-guru kita? Karena kita butuh ilmu kita barokah, ilmu kita manfaat. Maka nanti ada tata krama guru dengan guru. Guru harus kita hormati, biarpun kita sendiri guru. Kapan kita tidak bisa menghormati guru yang lain, artinya kita tidak bisa menghormati ilmu, barokah ilmu kita pun nggak ada karena kita tidak menghormati ilmu. Maka perlu komunikasi antara ustadz dengan ustadz, kiai dengan kiai. Lah kiai dengan kiai musuhan tuh di alamat tidak barokah tuh. Ustadz dengan Ustadz saling dengki ya alamat tidak barokah. Semestinya malah saling melengkapi. Mungkin yang satu maher urusan nahwu sorobnya, yang satu maher urusan fikih. Bergabung, hebat. Yang satu maher urusan tafsir, yang satu maher urusan hadis, bertemu. Hebat. Maka saling melengkapi. Bahkan kalau seandainya ini alim ilmu tafsir, ilmu hadis, ini alim ilmu tafsir, ilmu hadis, kalau bertemu malah tambah cerdas ini saling komunikasi. Jadi bertemu dengan bertemunya ahli ilmu dengan ahli ilmu itu menguntungkan. Sama bertemunya orang bodoh dengan orang bodoh ini tambah bodoh. Ngarang terus ceritanya ngaco yang diomongkan gak karu-karuan. Sama. Maka dari itu ini ada tata krama di dalam majelis Islam kita menuntut ilmu. Di saat kita menjadi santri, yang namanya santri bukan harus tinggal di pondok. Sebab pondok itu kebanyakan hanya di Indonesia, di tempat lain tuh hampir tidak ada. Di luar negeri ya ada, tiba tapi tidak segede di Indonesia. Yang namanya tempat menuntut ilmu itu orang datang ke guru, biarpun tinggalnya di rumah. Datang ke Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Jadi semua dari kita ini ya santri, biarpun tidak mondok. Hanya mondok itu lebih khusus biar jauh dari gangguan. Sebab kalau anak-anak kita itu belajar lalu di rumah itu banyak gangguannya. Sebentar bibinya datang dia sibuk, sebentar pamannya datang sibuk, besok iparnya datang sibuk, besok neneknya datang sibuk, nggak sempat-sempat belajar. Tapi kalau di pondok ini ada aturannya. Makanya pulang pun nggak boleh. Hari ini ada orang izin mau buka bersama di rumah. Tugasmu mondok bukan buka bersama. Kita larang, nggak ada. Nanti kalau sudah alim kamu pulang buka bersama setiap hari dengan keluargamu. Sekarang lagi menuntut ilmu nggak perlu buka bersama di rumah Bahkan kalau seandainya di rumah ada yang sakit, kalau tidak dibutuhkan untuk apa? Tambah ngerepotin. Di sini saja doain. Termasuk suatu ketika ada seorang alim besar dari Mesir, dia belajar di Irak waktu itu. Belajar di Irak itu ada surat dari keluarganya tidak dibaca, taruh. Ada surat lagi taruh di atasnya ada tar surat lagi taruh di atasnya sampai enam tahun surat itu numpuk dibaca dari bawah setelah dibaca dari bawah bersyukur rupanya pamannya meninggal di atasnya lagi ganti neneknya bersyukur dia tidak membaca kalau saya baca pasti saya pulang saat itu nggak belajar saya antri itu semua yang terjadi di rumah tahu jadi kepikiran gimana mau cerdas anak-anak ayamnya hilang tahu ayamnya mati tahu kebunnya ini eh semua Anak santri sekarang itu susah pinternya banyak. Ini dia tidak membaca suratnya. Sampai beliau bersyukur kalau seandainya surat ini aku baca dari awal nih tenang. Tidak dibaca, tidak dibaca, tidak dibaca sampai enam tahun baru dibaca pulang. Termasuk kita ini punya kakek. Kita ini. Suatu ketika kita di pesantren dibangil dan baru mondok baru sehingga pas suatu hari libur kita pulang ke rumah, ini kok ada bekas sesuatu di rumah. Rupanya waktu kakek meninggal tidak dikasih tahu, tidak dikasih tahu. Karena apa? Kakekmu lebih senang waktu kamu di pondok daripada kamu pulang. Sebab kakek itu yang menginginkan kita mondok, tidak usah pulang. Jadi kita waktu mondok tidak dikasih tahu kakek kita. Dan memang betul, kalau ada alasan, jadi ini sakit sebentar langsung sembuh. Semoga ini, macam-macam. Nah, ini perlu godaan. Jadi menyantri ini memang harus punya niat tulus dengan guru dan niat ngambil ilmu yang 100% nggak boleh setengah-setengah baik ada adab kepada teman saling nggak ada saling menyombongkan jadi bisa dilihat yang pas di majelis paling susah ilmunya manfaat yang suka memperbudak temannya ada orang main perintah sana sini sana ada kita bisa melihat watak orang-orang itu di pesantren itu bisa ada yang main perintah ada yang kerja bakti itu paling nggak seneng Paling males kalau ada kerja bakti mesti minggir ke tempat yang lain nongkrong. Oh, tidak. Yang memberi ilmu itu Allah. Allah tahu engkau sembunyi dimanapun. Masa ada Habib Hasan bin Ahmad Baharun angkat semen, ternyata dia hanya sembunyi di belakang kamar. Sampai hari ini biarpun dia terkenal cerdas zaman itu, tidak manfaat ilmunya. Terbukti hal-hal seperti itu. Kita punya guru itu ngangkat semen sendiri di pundak beliau. Ternyata ada anak yang paling males karena dia manja, rumahnya adalah bos berlian. Ya gitu. Jadi setelah di pondok itu nggak mau ngapa-ngapain, semuanya kayak bos. Ilmu kayak apapun susah barokah kayak begitu tuh. Jadi khidmah, bantu temen bantu sahabat, bantu temen belajar itu menjadikan ilmu barokah. Ini bantu temen bagaimana jika gurunya hormat kepada guru. Ini adalah kunci keberkahan. Dan memang guru-guru tidak butuh apalagi guru yang ngerti ilmu, penyebab penghormatan itu sebenarnya adalah godaan. Kalau dia bangga dengan penghormatan, bisa saja ilmunya itu akan dicabut oleh Allah karena apa? Menjadi sombong dia. Ini sebenarnya godaan bagi ahli ilmu, pesanjungan, wah hebat, pengajiannya hebat, ininya hebat. Itu godaan. Baik. Kita harus punya adab dengan ahli ilmu dimanapun berada. Guru-guru kita semua kita hormati, kita hargai. An Abi Hurairah qala musannif rahimahullah ta'ala wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah. Abi Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ini. Hah? Sudah belum? Man adzali waliyan, barang siapa menyakiti waliku, orang yang aku cintai, yang dicintai oleh Allah itu ya ulama Allah. Hah? ini Abu Hurairah juga. Kan? Ente bukanya sini. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ilman siapa menuntut ilmu mimma yubtaghi wajhullahi yang setia dicari hanya karena Allah ilmu kan semestinya dicari hanya karena Allah Ta'ala ternyata orang ini muhu tidak mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba kecuali untuk mendapatkan arodon min a'radid dunya keuntungan dunia aradon itu seperti urudut tijarah barang-barang dagangan maksudnya keuntungan ilmu itu yang semestinya dicari hanya karena Allah tapi orang ini mencari ilmu kalau saya punya ilmu ini kan enak nanti cari duit gampang dan yang dipikir adalah urusan itu lam yajid arfad arfad jannati dia tidak akan bisa mendapatkan bau harumnya surga yaumal kiamati di hari kiamat ngeri memang membersihkan niat membenarkan niat ini penting orang yang menuntut ilmu ternyata hanya untuk dunia subhanallah ilmu akhirat dicari untuk dunia tetapi bisa saja dirubah menuntut ilmu dunia, tapi tujuannya akhirat dahsyat nih orang. Kenapa? Saya pengen jadi dokter di kampung separuh bayar separuh gratis hmm, mikir terus ya karena di kampung itu bah, perlu dokter kadang-kadang mau ke dokter jauh jadi pikirannya kayak begitu bukan pikirannya sekarang dokter tuh pasarnya bagus ya kalau saya buka di sini nanti yang bawa, eh, duit lagi ya jadi kalau urusan dunia kalau diniatkan karena Allah hebat maka lebih hina lagi urusan agama kayak begini nih. Menuntut ilmu agama ternyata yang dicari adalah kepentingan dunia. Dan jangan mengatakan tidak ada. Banyak disebutkan oleh Imam Ghazali. Dan kita pun tidak mustahil kalau kita tidak hati-hati kita tercekat kepada niat. Busuk niat kotor menuntut ilmu hanya pengen mendapatkan dunia. Dan dunia ini jangan dianggap duit yang berkeping-keping atau lembaran ratusan ribu bukan. Dunia itu macam sejungan, angkat, mempertahankan kan mempertahankan pangkat abahnya abahnya kiai cuman bukan ini menuntut ilmu karena Allah siapa lagi yang menggantikan nanti cuman urusan menggantikan kekuasaan kerajaan kecil yang namanya besar bukan karena menuntut ilmu karena Allah jadi eh, siapa yang ganti jangan sampai kena orang lain loh jadi tujuannya ternyata hanya pengen mempertahankan kemuliaan dunia ini, pengen disium tangannya oleh orang kiri kanan bolak-balik itu. Pengen dikerumuni orang. Itu dunia. Nah ini yang harus kita cermati, kita perhatikan. Yang punya anak menuntut ilmu ingat kena menuntut ilmu bukan karena dunia, karena Allah ini kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Setiap muslim. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis ini diratkan oleh Imam Abu Daud. Hadis yang, yang, yang tadi kalau uh, ini Man itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Anak Anas diriwayatkan dari Sayyidina Anas wa Hudzaifah dan Imam dari Hudzaifah. Wa Ka'ab bin Malik dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allah memberikan keridhaan kerelaan kepada mereka semuanya. Anna Rasulullah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata Man talabal ilma barang siapa menuntut ilmu liumaria bihi sufaha untuk membodoh bodohin orang bukan untuk kepentingan dirinya dan kepentingan umat yumari mirok itu kayak ya perbahasan debat dan sebagainya orang-orang bodoh pengen ik sampai ada orang belajar kalau mau belajar menuntut ilmu cukup aja orang kampung kita kan goblok-goblok semua nah tidak boleh begitu tuh karena berarti dia menuntut ilmu bukan karena kepentingannya di akhirat tapi hanya ingin bodoh-bodohi orang tuh. Boleh tuntutlah ilmu karena kita rindu ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayukathira oh, bihil ulama atau berbangga-banggaan di antara orang alim. Itu paling jago bahtul masail. Paling jago bahtul masail. Itu paling jago, jadi paling jago-jagoan. Kayak mau diadu. Sebenarnya jamin kalau sudah sama-sama jadi ustadz saling mendengki. Temannya bang pondok ribut, temannya masyur bingung, temannya banyak jamaahnya sakit. Nah ini kalau sudah menuntut ilmunya karena ini tanyalah kemasyuran ukur jamaah. atau tujuannya hanya untuk menarik menarik hati orang falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya ia memakai tempat di neraka. Maksudnya masuk neraka tu orang. Rawahu Tirmidzi hadis diriatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat waqala atlahu nara Allah memasukkannya ke dalam neraka. Baik, faslun. Fasal. Pasal lain lagi. Wal yahdar awas. Wal yahdar awas hati-hati. Awas hati-hati orang yang menuntut ilmu kullal hadari dengan hati-hati yang sangat. Man qastuhu takabburu barang siapa yang maksud dalam menuntut ilmu takabur sombong dikafrati fakilin alaihi sombong dengan jamaahnya mustahil awas kalau ilmu pengen memperbanyak jamaah kaum pengikut murid santri banyak-banyakan santri banyak-banyakan jamaah nah ini kalau sudah jamaahnya benar banyak tambah sesat Masa kayak banyak bener saya apa yang banyak jamaahnya dari saya itu lihat. Tapi banyak jamaah saya. Mikir itu ukuran enggak Gak ada orang yang banyaknya jamaah. Mau penyanyi apa hati yang enggak ya Jadi kalau orang berbangga dengan jamaah itu sudah jauh dari keselamatan. Wal mukhtalifina ilaihi dan nanti banyak orang yang kepadanya hanya itu saja bukan karena Allah. Nanti saya bisa menyelesaikan problem umat semuanya. Menyelesaikan problem umat bukan karena Allah pengen sanjung saja. Dan mukhtalifin ini juga bisa diartikan orang yang uh, butuh kepadanya di saat mereka sama kurang lebih mempunyai permasalahan. Jadi oh kalau ada masalah kepada siapa mereka menyelesaikan saya. Tidak ada lagi orang alim di sini seperti saya. Saya, saya. Saya pengen nanti kalau sudah menuntut ilmu, saya mau belajar di Indonesia, habis itu keluar negeri, setelah pulang itu saya pengen orang Cirebon semuanya kalau bisa. Niatnya bukan karena Allah, tuh lihat. Masa masih saja pada tidak ngerti itu. Saya, saya ya. Ini adalah kesombongan. Ada. Waliyahdar dan hendaknya ia takut hati-hati man orang karahatu yang saya tidak suka atau ashabi yang lairi ashabi Awas menjadi ustadz yang paling tidak senang kalau muridnya belajar ke orang lain. Ya, ya. Awas lagi ustaz jangan ngaji tempat lain dulu. Sama-sama tidaknya benar. Ya penting belajar kamu harus jangan ke sana. Ya, dia belajar yang masuk dia kalau gitu. Tapi kalau sama-sama satu manhaj jelas. Kalau ternyata nggak suka itu adalah tidak benar. Berbeda dengan pesan pesantren ada aturan masyayikh kalau sudah masuk pesantren dilarang ngaji ke tempat lain karena ada aturannya pondok, bukan karena tidak boleh. Bukan karena tidak senang kalau santrinya ngaji ke tempat lain, tidak. Sebab nanti kalau mondoknya di sini kemudian ngaji ke tempat lain terus gimana aturannya? Ini ini di. Memang seperti itu juga adabnya kalau orang ngaji kalau dia guru kalau belajar ke tempat ini. Sebab dengan cara ini itu doa itu dengan manfaatnya sendiri. Siapa orang menurut kita karena dia tempat kebun. Mau lebih tahun pasti tidak pindah lagi sana pindah lagi. Betul kata orang Jawa, hal intikal itu pindah pindah al intikal alamat nol ya. Orang suka pindah-pindah sudah dapat susah. Pertanyaan jadi buruk tuh. Maka seorang murid yang baik itu pindah dari guru-guru yang akan dari guru ini sakit. Seperti guru kita Al Habib Hasan bin Ahmad Bahrun tidak akan mengirim anak ke Yaman kecuali belum nganterkan dan menyerahkan. Nih. Kita waktu belajar ke Yaman diserahkan, diantarkan oleh beliau. Diantarkan, nih. Dan dengan ridho harus seperti itu cara menuntut ilmu. Baik. Mimman yantafi'u bihi jadi kalau benci ada orang belajar ke ustadz lain, kalau ada ustadz nggak senang jika muridnya belajar ke tempat lain, Padahal kalau belajar ke tempat itu manfaat. Ya misalnya majelis kita tuh hari apa sih? Kalau kita atas mana ilmunya? Kita yang memberinya hanya satu jam dalam sehari, seminggu dua kali, sementara orang jamaah yang sudah ngaji di saya pesantren di lembaga patahin. Terus gimana? Kita iya. ngajinya cuma dua kali dalam seminggu, sementara seminggu tujuh hari. Baik. Wahadhi musibah subhanallah. Ini adalah musibah yubtala biha diuji dengan musibah ina sebagian para ustad-ustad al jahilina yang bodoh. Duh, punya begitu jadi bodoh Biar bodoh gelarnya banyak, kiai, Ustad, syekh, dia punya watak semacam itu. Maka ia adalah orang yang bodoh. Wa iya dalalatun bayinatun ini menunjukkan dengan jelas min sahibiha dari orang tersebut min su'iniyatihi karena niatnya jelek. Lagi ada kita pelajaran. Kalau ada jamaah yang sama, niatnya sama tidak sama, ini menunjukkan jelek hatinya sama. Ustaz, padahal ilmunya sudah itu di kopi jadi dan usapnya kakinya dan Melihat kalau tak kabar saat ini hujah Ini bukan kuat atau kiri. Dia tidak menginginkan ditaklimihi waktu ngajar itu wajah Allahil karim karena Allah subhanahu wa ta'ala ala adami iradatihi ya. jadi kalau ada orang seorang kiai ustad tidak menginginkan jamaahnya belajar dari orang lain Gak senang kalau jamaahnya berguru ke tempat lain itu menunjukkan niatnya busuk dan ini hujah yang paling kuat bahwa waktu dia ngajar itu bukan karena Allah tapi karena jamaah karena manusia yang banyak innahu sebab kalau orang tersebut ustaz tersebut lau aradallah kalau memang menghendaki ridho Allah bitalimihi di saat mengajar lama ini saya tidak akan benci jika jamaahnya rajin menuntut ilmu di tempat lain Malqalan nafsi bahkan akan menambahkan berkata di dalam hatinya, ana aradtu ta'ata, aku ingin orang-orang pada taat. Bita'limihi dengan mengajarnya itu. Dia mengatakan ana aradtu ta'ata. Aku menginginkan ketaatan bita'limihi dengan ustadz lain mengajar ke dia. Waqat hasolat dan sudah dapat. Maksudnya pak, Aku ingin bina dia baik, dia jadi orang soleh. Eh diajar sama orang itu, tambah seneng dong. Sebab yang namanya jamaah ini, umat ini, dakwah ini beban. Di atas kepala kita, beban kewajiban. Karena beban kewajiban itu kalau ada orang lain yang ngangkut, kita tambah senang semestinya, bukan tambah sakit. Tapi yang namanya kedengkian ini Masya Allah luar biasa Ustadz dengan Ustadz eh, Sehingga yang namanya khutbah hari raya idul fitri itu rebutan di sebagian masjid tuh gara-gara khutbah itu nggak tegur siapa ya, ya. tapi ya banyak dicoba. kita dijaga ahli surga dan kita lihat ahli surga amin Wawa qasada bi Dia tambah kosoda huwa muridnya tadi kosoda bermaksud bi qira'ati belajar. Ghairihi ghairi kepada selainku itu ziyadata ilmin karena dia ingin menambah ilmu. Fala ataba maka tidak perlu dicela. Ini adalah kemuliaan hati seorang ustadz dan kita pun semua harus kita di anak kita untuk menuntut ilmu dari dia menuntut temannya ada ya masyikoh ada murid itu ada temannya seorang mus diperhati murid harus ada murid dengan ustadz harus ada perhatian. Kalaupun mau pindah ke tempat lain. Alangkah baiknya kalau ngaji ke tempat lain itu izin. Gimana saya boleh ngaji enggak ke tempat itu? Jangan-jangan dulu benar tapi sesat sekarang kan nggak tahu. Cuman kalau sudah terbukti, ini kan kejujuran hati. Kalau memang akidahnya benar, ah belajar. Silahkan. Baik, ini saja. Nah, saya di sini apa yang kita baca dari kitabnya Imam Nawawi. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Persilahkan. sudah dijelaskan bahwa apabila ada ulama antar biasa harus menjauhin. Tadi sudah bahwa antara orang alim dengan orang akan dicabutlah barokahnya. Ya, karena yang bertentangan atau ulama dengan ulama itu saling bermusuhan, tangkil itu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini yang ditanyakan materi beberapa hari yang lalu yaitu kesempatan umum membaca Al-Fatihah itu untuk imam memberikan kesempatan setelah baca Al-Fatihah beberapa detik kali yang saya jumpai memang ini jarang sekali pernah ya kira-kira dua bulan yang lalu kebetulan saya silaturahmi ke Ustadz di Jakarta memang seperti itu selesai Al-Fatihah agak lama tapi yang sering di sini apakah itu Ustadz atau Kiai ya tidak seperti itu sedangkan sementara Uyatakan yang tidak memberi kesempatan itu Tidak TV kalau tidak salah tanggap itu. Barangkali ya itu hemat saya kan tidak mengerti barangkali lupa dengan fatul mu'innya barangkali selama di pesantren barangkali atau juga memang ya memang taufik karena juga ada imam-imam diangkat oleh lingkungan ya tertentu atau lingkungan musolanya mantan atau orang yang terpandang atau terpandang suka disuruh jadi imam mungkin yang seperti itu barangkali kurang ngerti saja terima kasih mohon maaf Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tuh digogang konon pak itu bah, bangsa kayak ganggu baik di rumah cuma kesini bisik pak tapi bisikan ke sana. Masih diganggu, Pak. Nah, atasnya gimana? Rahim. Ulama berbeda pendapat, perbedaannya itu kayak apa? Dan di antara Ulama dapat, orang bodoh bisa jadi juri. Pertama, akhlak berempat. Kemudian yang kedua adalah itu begini sifatnya. Nah kalau orang dikit mencaci, mengolok itu jelas. Dari awal-awal sudah tahu. Mas, coba lah ulama di Indonesia berjuta, nah, berapa ribu, ratus ribu lah barangkali. Yang sudah dengan sudah menjadikan sebab masuk Islam bisa dua ratus juta ini masuk Islam dengan kebiasaan-kebiasaan yang rutin. Mereka juga belajar hafal Quran, hafal, hafal ini. Mereka sudah kebiasaan dengan istilah tawasul, maulid Nabi SAW. Eh muncul di akhir zaman orang goblok-goblokan mereka. Kira-kira gimana? Tanpa harus tahu dalil. Masa yang lain jelek, yang melek itu dok. Ini kan bermasalah. Ini itu akhlak. Kalau ada orang ngomong semua orang goblok semuanya. Nah, ini kan ini juga akhlak. Kalau orang berbedanya kayak begitu sudah bisa membedakan. Cuman kadang yang susah itu sama-sama manhajnya benar. Satu perguruan, satu manhaj, satu guru, sama-sama asyari, sufi. Lalu keeker ekeran itu pun sama. Ciri kalau sudah ustaz itu menggunjing, itu jangan dideketi. Itu ciri menggunjing. Tidak mudah mendoakan, mudah mengkutuk, mengutuk sesama temannya itu adalah ciri bahasanya itu berbahaya mudah menggunjing mengutuk berbahaya nah kayak begitu ciri-cirinya oh dasar bodoh bodoh kutuk tidak benar ini cucu mencaci maki ini adalah ciri-ciri secara umum jadi sementara biarpun ustad dengan ustadz itu berdapat di dalam urusan adabnya tetap menjaga tidak perlu orang lain tahu misalnya kami berbeda dengan si fulan dalam urusan membatalkan wudhu atau apa debat rebut itu hanya sekedar di majelis saja tapi sudah ngomong sama orang ya ada orang baik Imam Syafi'i pun begitu kalau dialog sama orang debat sama orang tidak sampai urusan ini dibawa ke umat maksudnya nggak usah disampaikan itu orang goblok nggak ngerti nggak baik ini adab apapun bentuknya kita kebawa bawa kepada Ustaz ya. Jadi kita pilih hati kecil nanti akan mengatakan ini. Maka pandai-pandai ya, guru kita ngingatkan, ustadz itu harus pinter ustadz lain. Kalau ada ustadz nggak pernah ustadz lain tuh, aduh awas hati-hati. Jadi ustadz tuh rajin. Kalau ustadz ada masyur, semoga ini ustadz manfaat ilmunya. Biarpun saingannya di dalam urusan dakwah. Sementara saingan di dalam dakwah bagus, fastabiqul khairat. Harus, kalau perlu dipacu lagi. Ustadz butuh apa? Saya biayai. Tapi bersaing dengan saya. Kan hebat itu. Ustadz perlu apa? Saya biayai. Saingan dengan saya. Gak apa-apa. Ayo, Ustadz sampai di mana? Saya sudah sampai di sini. Ustadz sudah buat apa? perang Ustadz ayo pondoknya gede belum bisa buat radio nanti maksudnya kita pacu kita bakar gitu pondok gede punya radio ayo. punya kalau di Cirebon ini ada 10 tele radio Islam senang harus begitu kita habis pindah sini pindah radio ini Islam lagi radio Islam lagi tidak harus yang di Cirebon radio Islam harus radio radioku saja yang lain nggak boleh ya nggak bisa begitu makan seneng radio ini mah nggak murah jadi termasuk harus kita senang orang lain maju orang lain itu mendapatkan kejayaan di dunia sebagai tanda kejayaan di akhirat nanti. Orang ya, tidak memberikan kamu Kalau sudah amin itu adalah sebentar itu memberi kamu untuk membaca teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya baca surat. Itu adalah memang urusan fikih. Kami mungkin tidak se ekstrim kalimat kami mengatakan mereka tidak ngerti fikih sama sekali tidak. Memang harus fikih ini diperhatikan. Sekarang banyak orang salah paham itu karena belajarnya itu adalah bukan difahami makanya majelis kita tuh sering kita tekankan hal-hal ulama yang sering salah faham ustadz bukan ulama ustadz sering salah faham hal-hal ini hal-hal ini ya mohon maaf kita ini akidah kita tuh paling benar ahli sunnah wal jamaah asyariah sufiah tuh paling benar tapi mohon maaf urusan jamaah seperti orang paling bodoh Urusan sop, barisan sop ini lihat. Hadis Nabi soheh kurang apa? Mau kita katakan fakih bagaimana? Atur barisan. Kalau disenggol marah ini, coba. Padahal coba di Fathul Mu'in juga ada itu. Kurang apa? Mau kita katakan alim? Alim itu yang diamalkan ilmunya. Ini perlu kita ini. Malah orang yang akidahnya nggak bener kak karu-karuan barisannya paling bagus merapat. Ini mestinya kita yang pakai. Jadi ilmu jadi imam ada. Sawu fakum Ini adalah hadis Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, "Sawu fakum fa inna tasfiyatas minta min tamami iqamatis sholat Luruskan barisan, ngatur barisan. Lah ini. Ini adalah kita yang sering ninggalkan lah. Lo mau bilang apa? Ayo. Padahal Fathul Mu'in diulang Ya. Baca Bulul Maram ketemu lagi Riyadus dusolihin ada lagi apa lagi Masya Allah Ya bingung kalau orang awam mamakul masuk akal ustadz sendiri masalah sutroh musolli. Kalau orang sulat yang tembok orang ini kan sudah ada ajaran dari Muhammad jelas dia berulang sutrotul musol batas pembatas ini ada ustadz nyelonong di tengah masjid ya, kita tidak mengatakan kok begitu itu memang sunnah itu memang tapi ilmu tapi kita tidak mengatakan punya ilmu tapi tidak diamalkan itu seperti orang punya nasi satu bakul nggak dimakan Nah, ini maksud kami itu seperti itu dan tidak sempurna orang. Kita tidak boleh merendahkan si A goblok, tidak. Ini kan karena kita kepada santri kita kan kita bicara dengan anak kita, anak-anak santri yang selama ini ada di tempat kita, ya kita goblokin goblok kau sudah ngerti. Tapi sama orang lain ya tidak dong. Santri yang sudah belajar sama kita, eh sholatnya nyelonong, itu habis sholat masih dipanggil tuh. Wah ada masalah ini. Karena kita tegas mengamalkan sunnah, biar bentuk sunnah, tapi di dunia pesantren ada pendidikannya. Jadi ada, itu ada. Termasuk setelah Assalamualaikum, imam tuh jangan ngadep ke keblat terus. Imam jamaah kering ngadep ke jamaah itu juga dari para ustadz la ilaha illallah ngadep ke kiblat la ilaha illallah dikasih punggung terus tuh makmumnya ada ngadep ke ngadep ke jamaah sunnah nggak pernah banyak ini aku tidak dilakukan ini makanya kita perlu para imam-imam tuh cobalah kumpul nanti ada pegangannya ada pegangan satu kitab menjadi di mobil jangan itu Baik. Nah, itu bukan berarti bodoh tapi kurang memperhatikan ilmunya. Mohon maaf kalau kalimat kemarin kami ucapkan bodoh, itu bahasa kami dengan anak-anak kita ya. Karena di sini ada santri-santri yang kadang-kadang melempem anak-anak kita itu. Jadi bukan untuk bapak-bapak yang lain, anak-anak kita. Kalau kita marah itu ya untuk anak-anak santri. Karena ini santri-santri harus itu ikut di belakang ada santri itu. Ini santri semuanya. Ini kadang-kadang sudah begitu masih ngelonong, sholatnya jauh dari tiang jauh dari e. ini. Maka di antaranya mau jadi imam termasuk jadi imam terawih dan sebagainya tolong harus punya ilmunya, merhatikan barisannya. Baik, kemudian ada ibu yang ketakutan terus. Baik, ya ibu, ibu yang kami cintai. Setan itu diciptakan oleh Allah punya alam berbeda, nggak akan ganggu manusia dengan memegang mengini. Membangunnya was-was setan. Jadi dengan hati tiba-tiba kita punya pikiran enggak-enggak itu toh kalau sampai ada setan di sini memang dari dulu kamar mandi disebutin Rasulullah ada jinnya tapi nggak ngapa-ngapain kan sampai kita kalau masuk kamar mandi Allah inna audika minal hubuthi wal khobais aku berlindung dari jin laki-laki perempuan ada di kamar mandi tempatnya jin ya kamar mandi apakah setelah itu kita nggak mau ke kamar mandi beda alamnya nah, ada sesuatu itu yang menjadikan kita pengaruh itu mikirin was was ibu cuek hei jin sini ayo kalau berani dengan saya gitu aja tantang saja itu itu masas. Ya, itu beres itu insya Allah. Sudah oleh Allah diciptakan. Karena oh, di tas kepala masuk ini, kadang-kadang dalam hati itu adalah was-was karena ibu mikir terus. Padahal sudah ada kunci kalau sudah kita baca kul uh, baca kul audur falak kul audur binas sama ayat kursi itu dijamin sudah. Rasulullah itu yang menjelaskan. Tenang saja tidur. Makanya kalau ada rumah hantu, tolong dikasih tahu ke pesantren Al-Bajah kita yang beli nanti. Ada rumah hantu nggak laku-laku, bohong tuh. Sini yang beli, murah tapi jangan mahal-mahal. Nanti kita yang masuk rumah hantu. Ibu kalau ada rumah hantu, saya yang beli ganti, murah tapi belinya. Gak ada itu bu, itu was-was. Coba ibu, kalau orang lagi takut itu di malam hari itu pohon pisang bergerak katanya pocong. Eh itu di malam hari kalau sudah takut dekat tikus jalan, kayaknya tuh gede. Apa itu? Nah ini jadi was-was kita tidak boleh terbawa was-was ibu. Insya Allah kalau ibu percaya nah, kecuali ibu berguru ke orang salah datang ke rumahnya orang katanya orang pinter atau ustadz ibu di dalam diri ibu ada 5000 jin lah ini ustadz palsu nih kok ustadz tahu 5000 gimana ngitungnya ustadz ada oh kan ada ustadz aneh-aneh Eh, ini harus dirukyah karena bapak ini ada ular. Kedua ada 5000 jin. Wah, kalau saya kurang 5500 boleh enggak? Ini adalah orang-orang aneh. Lah, kalau kita datangnya ke tempat itu pasti terganggu. Kalau ibu datang ke kustad yang benar, enggak, eh, enggak ada itu. Karena sudah oleh Allah sudah dijelaskan, jin punya alam berbeda, manusia punya alam berbeda. Kalau jin mau ke alam masuk ke alamnya manusia ini perlu perjuangan. Seperti manusia kalau mau masuk alamnya jin perlu perjuangan. Sehingga dikatakan oleh ulama, kalau ada mau mengganggu bisa, tapi dia mengambil resiko kayak manusia. Kalau ditusuk sakit dia. Sama manusia pakai ilmu macam-macam loh. Manusia kok pengen jadi jin kan? Ada orang katanya puasa berhari-hari pengen kelihatan jin salah repot-repotnya puasa Senin Kemis dapat pahala ini puasa pengen ketemu jin kurang kerjaan tuh kita pengen ketemu Rasulullah gitu loh bukan ketemu jin nah, ini ada orang puasa berhari-hari pengen ketemu jin Nah itu biasanya tidak ketemu jin ngaku pun akhirnya jadi dukun setengah ustadz Ustadz Dukun lah itu kalau ibu datang ke Ustadz Dukun pasti berbahaya Insya Allah ibu apakah pernah datang atau tidak Wallah alam yang penting ibu itu adalah tidak usah dituruti ibu hadir ke pengajian itu jinnya ketakutan minggir nunggu di pinggir jalan kalau ibu keluar nanti bawa lagi itu Iya, iya, jadi masuk ke sini hilang itu jinnya. Ibu mandi dengan air yang ada di sini, ke tempat ini, semuanya insya Allah dihilangkan. Dan nanti ibu di saat tidak tidur, ibu baca dengan ya, pakun lupakan macam-macam. Bapak baca ini yang ngajari Rasulullah. Paling pinternya manusia Rasulullah. Kalau ada orang pinter, nggak bisa ngalahkan Rasulullah. Rasulullah mengajari baca kul bin falak dan kul bin nas. Kemudian ditambah ayat setelah itu bu nggak ada seribu tukang sihir nggak akan bisa Kalaupun bisa mengirim tidak akan berbahaya. Sebab orang bisa kena sihir. Nabi Muhammad juga kena sihir. Mungkin kita kena di saat membaca itu. Tapi tidak berpengaruh. Karena apa? Keyakinan. Nas itu tinggi. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Sekali cukup, tiga kali cukup, perbanyak cukup. Apalagi dengan air wudhu. Ibu kalau itu dengan air wudhu insya Allah aman. Tidak ada masalah. Niat sholat apakah boleh dipaksa maupun tidak? Mantap niatnya. Tidak usah dipaksa-paksa gimana? Nggak mantap itu was-was. Kok nggak mantep kenapa? Kita tinggal mau sholat. Ada orang mengatakan, saya tadi sudah niat. Allah Akbar. Kayaknya belum niat. Usalli. Gimana? Wajib sholat enggak? Ya nggak wajib karena orang gila. orang sudah usolli katanya belum niat. Kan aneh ya. Orang gila itu. orang sudah usolli Allah Allahu Akbar batali lagi. Kenapa? Belum niat. Ente sudah ngomong meletar oh, niatnya. Jadi orang gila waswas itu adalah tidak benar. Kita ya jangan sampai kena waswas, waswas penyakit. Sudahlah niat. Aku niat sholat fardu. Enggak usah pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Kalau nafal bahasa Arab, aku niat sholat duhur. Fardu karena Allah. Allahu Akbar. Selesai. Niat tidak mati beres. Jadi kalau niat enggak mantep-mantep itu bahasa lain dari was-was. Cuman bahasanya tidak mantep-mantep. Itu sama dengan was-was maka yakin kalau nggak mantep tidak yakin yaitu was-was was-was kerjaannya setan maka kita jangan sampai terpengaruh dengan itu semuanya baik kita berdoa bu sampai di sini karena ada acara di luar dan kami mengimbau kalau para wali santri yang hadir kalau sempat nunggu sampai buka nunggu sampai buka wali santri saja mungkin ada obrolan jadi sekalian buka di sini para wali santri kalau sempat kalau ada kebutuhan ya tidak apa-apa. Baik ini saja kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Kita baca Fatihah dulu ya buat ibu ini biar jinnya lepekan. Insyaallah didoain yang khusus semoga Allah Insyaallah nanti tidur ibu. Insyaallah ibu habis ini tidur. Semoga Allah menghilangkan gangguannya, Menyakit was-wasnya. Dari Al-Habib Muhammad SAW Al-Fatihah juga ngir, juga ngirim Fatihah kepada salah satu wali santri yang telah lama meninggal dunia Bapak Zainal Abidin. Semoga Allah memberikan pengampunan dan menjaga putra-putri beliau semuanya, jadikan anak-anak yang soleh-solehah, keturunan yang soleh-solehah diampuni tempat kami yang mulia dan para orang-orang telah meninggal dunia berkat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna. Allahumma ya Allah berikan kepada kami kasih sayangmu ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari riak, Ya Allah. Dan jauhkan kami dari was-was dalam hati kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari gangguan jin dan manusia, Ya Allah. Jauhkan kami dari gangguan jin dan manusia, Ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, Ya Allah. Muliakan kami di bulan Ramadan ini, muliakan kami di luar bulan Ramadan, Ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, Ya Allah dan dosa yang selalu kami lakukan ya Allah dan engkau tahu dan kami tahu itu dosa ya Allah akan tapi kami masih terus melakukannya ya Allah maka ya Allah berikan kepada kami kesadaran dan bantulah kami untuk meninggalkan dosa itu ya Allah dengan kasih sayangmu dan ampuni dosa guru-guru kami ampuni dosa orang tua kami dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat dan berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada guru-guru kami berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada orang tua kami berikan ke hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada santri dan murid-murid kami berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada jamaah kami ya Allah berikan kepada kami